berdoalah dengan nama-namanya tersebut dan tinggalkanlah orang yang menyeleweng, yang menyimpang di dalam nama-namanya tersebut. Mereka akan mendapatkan pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Jadi bab ini membahas tentang ayat yang mulia ini. Yaitu satu ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Penetapan nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jemaah sekalian, termasuk dalam mentauhidkan Allah adalah mentauhidkannya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Dari mana para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan tiga pembagian ini? Jawabannya jamaah sekalian, dari istiqra'un nusus penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang tauhid. Maka hasilnya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Jadi ini bukan mengada-ada di dalam agama bukan termasuk bid'ah seperti kata sebagian orang. Bahkan ini adalah hakikat syariat, hakikat syar'iyah. Hakikat syariat. Hakikat tauhid yang terdapat di dalam syariat Allah. Berdasarkan penelitian secara menyeluruh bahwa seluruh ayat dan semua hadis yang berbicara tentang tauhid maka tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Tidak akan keluar. Sama halnya dengan para ulama membagi hukum-hukum itu menjadi halal haram makruh, mubah, sunnah, dan seterusnya. Kalau kita cari dalilnya, di dalam Al-Quran dan sunnah, adakah satu ayat atau satu hadis yang mengatakan hukum itu adalah terbagi menjadi lima. Halal haram, sunnah, makruh, mubah, wajib, lima atau enam. Tidak ada. Jadi nggak ada satu ayat dan satu hadis yang mengatakan hukum itu terbagi menjadi halal, haram, makruh, mubah, sunnah, wajib, itu nggak ada. Tapi dari mana para ulama membuat pembagian ini? Itu berdasarkan istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belum pernah mendengarkan ada satupun ulama yang mengatakan pembagian seperti itu mengada-ada. Enggak ada ulama yang berkata begitu. Kenapa? Karena itu adalah al hakikat syariah. Hakikat syariat memang seperti itu. Jadi inilah hakikat pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dalam mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluknya. Allah esah di dalam melakukannya, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam ini ataupun membantu Allah apalagi bersaing dengan Allah. Kalau kita meyakini seperti itu, maka kita telah mempersekutukan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah tauhidul uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Bagi seorang muslim, ini bukan satu hal yang aneh lagi. Memang seperti itulah keyakinan seorang muslim. Meyakini tauhid rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah disinilah mungkin masih banyak orang yang belum paham dan banyak penyimpangan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita tentang kewajiban kita terhadap nama-namanya dan larangan bagi kita untuk mendekati orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah tersebut. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Walillahil asmaul husna. Dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengannya. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Dalam beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. سَيُجَزَوْنَ ma kanu يَأْمَلُونَ Mereka akan mendapatkan pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Perhatikanlah jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Meninggalkan di sini mencakup dua makna. Yang pertama, meninggalkan kesesatan mereka penyimpangan mereka. Yang kedua, berpaling dari mereka, tidak menjadikan mereka sebagai rujukan-rujukan di dalam ilmu agama. Karena ini penyimpangan berat. Penyimpangan di dalam permasalahan agama yang paling mendasar, yaitu tauhid. Maka Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mendekati mereka, menjadikan mereka sebagai rujukan-rujukan di dalam mempelajari agama yang mulia ini. Oleh karena itu, para ulama mengatakan di dalam ayat ini terkandung al-amru bil i'rad anil jahilin wal mulhidin wa isqatihim minal i'tibar. Perintah untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh tidak mengerti bagaimana seharusnya mentauhidkan Allah di dalam asma wa sifat. Berpaling dari mereka. Bukan mereka yang pantas dijadikan sebagai rujukan di dalam beragama. Wal mulhidin, begitu pula orang-orang yang sesat. Mungkin dia banyak hafal ayat, Mungkin dia banyak hafal hadis, tapi ternyata dia sesat dalam memahami. Kenapa dia tersesat? Karena dia lebih mengikuti pemahamannya sendiri. Akal-akalannya atau pendapat manusia namun tidak merujuk kepada pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita sudah sering mendengarkan hadis tentang 73 golongan umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha finnari illa wahidah." Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak pantas kita jadikan rujukan di dalam mempelajari agama ini. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk meninggalkan mereka. Terlebih lagi di dalam permasalahan yang sangat penting ini. Masalah tauhid, masalah mengenal Allah. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam beriman terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mendapatkan pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan juga dikatakan para ulama wa isqatihim minal i'tibar dan tidak menganggap mereka sebagai rujukan di dalam memahami permasalahan penting dalam agama ini. Iya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang tauhidul asma wa sifat. Lalu apa definisi tauhidul asma wa sifat? Para ulama mengatakan yang dimaksud beriman kepada tauhidul asma wa sifat adalah isbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamthilin Mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan empat perkara tahrif dan ta'til dan tanpa melakukan takyif dan tamsil inilah jemaah sekalian definisi tauhidul asma wa sifat Sedikit penjelasan makna definisi ini. Yang pertama, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Semua nama-nama dan semua sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis wajib kita imani. Dan tidak boleh kita tambah-tambahkan sendiri. Tidak boleh kita tambah-tambahkan sendiri yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mengimani nama-nama dan sifat tersebut, hendaklah kita waspadai empat penyimpangan. Yang pertama disebut tahrif, penyelewengan. Penyelewengan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan penyelewengan ini ada dua macam. Yang pertama, penyelewengan lafaz. Lafaznya dirubah. Seperti dahulu ada satu golongan yang tidak mau mengimani Allah memiliki sifat berbicara. Maka mereka rubah firman Allah, wa kallamallahu Musa taklimah. Menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Hanya beda satu harakat. Yang seharusnya dibaca Allahu, mereka baca Allaha. Dan maknanya pun jadi beda. Yang pertama Allah bisa berbicara, bahkan Allah memiliki sifat al-kalam dengan pembicaraan yang paling mulia, yang tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Yang kedua maknanya, Allah tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah Musa, bukan Allah. Yang kedua, penyelewengan makna. Jadi yang pertama penyelewengan lafaz. Yang kedua penyelewengan makna. Dan biar keren, biar bagus, biar terlihat seakan-akan betul, penyelewengan makna ini mereka sebut dengan takwil. Padahal hakikatnya adalah tahrif, penyelewengan. Lafaznya mereka biarkan, tapi maknanya mereka rubah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsishtawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas Arsh. Menurut bahasa Arab dan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari kalangan generasi salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimaksud dengan istiwa, Allah istiwa di atas arsh adalah al-ulu wal istiqrar. Allah tinggi di atas segala sesuatu, berada di atas arsh. Lalu datang satu kaum, mereka katakan, maksudnya bukan Allah di atas arsh, tapi Istaula Allah berkuasa di atas arsh. Kalau begitu di mana Allah? Mereka katakan Allah tidak di mana-mana. Atau Allah di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan makhluk. Naudzubillah, Inilah penakwilan mereka. Mereka katakan makna istawa Allah di atas arsh bukan berada di atas arsh, tapi artinya berkuasa. Sehingga nggak boleh kita mengatakan Allah di atas arsh, kata mereka Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana atau menyatu dengan makhluk. Mereka menjadi berbeda-beda pendapat. Dan semuanya belum pernah diucapkan, belum pernah dikatakan pendapat-pendapat ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Belum pernah Nabi dan para sahabat mengatakan Allah tidak di mana-mana atau Allah ada di mana-mana atau naudzubillah Allah menyatu dengan makhluk. Ini contoh jemaah sekalian, tahrif namanya. Menyimpangkan, tapi mereka nggak mau disebut penyimpangan, tapi penafsiran menurut mereka, penakwilan. Maka kita katakan itu penakwilan yang batil. Kenapa batil? Nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menafsirkan istawa dengan istaula. Tidak pula mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana atau di mana-mana atau menyatu dengan makhluk. Itu semua penafsiran mengada-ada. Tidak berdasarkan dalil. Bahkan secara bahasa Arab pun salah. Sebab istaula dengan makna berkuasa dalam bahasa Arab itu artinya bukan sekedar berkuasa. Tapi artinya berkuasa setelah mengalahkan. Mana mungkin Allah memiliki sifat berkuasa setelah mengalahkan. Memangnya siapa makhluk yang bisa melawan Allah? Sehingga Allah perlu mengalahkannya dulu, baru Allah menjadi berkuasa. Jadi, tidak ada dalil satupun yang mendukung penafsiran tersebut tidak dikenal dalam bahasa Arab. Para ulama yang ahli dalam bahasa Arab tidak pernah menafsirkan istawa dengan istaula kecuali diriwayatkan dari Al-Akhtal. Al-Akhtal ini cukup paham bahasa Arab tapi dia seorang Nasrani. Hanya dia yang menafsirkan istawa dengan istaula. Dialah yang menjadi ikutan mereka, panutan mereka dalam menafsirkannya. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang harus kita jauhi namanya tahrif penyelewengan, penyimpangan makna atau lafaz. Iya. Yang kedua, ta'til. Yang harus kita hindari dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah ta'til. Ta'til itu artinya menghilangkan. Tidak mau mengimani satu nama atau satu sifat Allah. Dan bentuknya juga ada dua. Yang pertama terang-terangan. Saya nggak percaya dengan nama ini. Saya tidak beriman dengan sifat itu. Yang kedua lebih halus, yaitu melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya. Jadi pada hakikatnya poin yang pertama tadi tahrif itu juga adalah taktil. Menghilangkan nama-nama dan sifat Allah. Cuman caranya lebih halus. Dia masih percaya Allah telah mengatakan dalam ayatnya Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas Arsh. Tapi maknanya yang sebenarnya dia hilangkan. Maknanya bukan berada di atas Arsh, akan tetapi maknanya katanya adalah berkuasa di atas Arsh. Oleh karena itu, setiap pelaku tahrif dia juga pelaku ta'til. Yang menyimpangkan maknanya berarti dia menghilangkan nama atau sifat Allah. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, min ghairi takyifin, tanpa melakukan takyif. Apa itu takyif? Takyif itu adalah zikru kaifiyatis sifah. Menyebutkan hakikat bentuk sifat Allah. Misalkan Allah mengabarkan kepada kita, Yadullahi fauqa Allah memiliki tangan bal yadahu mabsutatan. Allah memiliki tangan. Bagaimana kita mengimani Allah memiliki tangan? Maka imani seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Enggak boleh kita tafsirkan macam-macam. Enggak boleh kita mengatakan, maksudnya itu bukan tangan, tapi adalah kekuatan. Dari mana kita menafsirkan seperti itu? Enggak boleh sembarangan. Ini sedang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Orang berbicara tentang sepak bola saja nggak sembarangan. Dia meneliti kekuatan klub ini seperti ini dan seperti itu, baru dia bisa bicara. Apalagi naudzubillah berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Harus berdasarkan dalil. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Tidak boleh kita tafsir-tafsir sendiri tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Allah mengatakan kepada kita dia memiliki tangan. Maka kita imani seperti yang dia katakan. Namun bagaimana bentuk tangan Allah? Maka kita imani bentuk tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan kita melakukan yang ketiga ini takyif. Yaitu membayangkan tangan Allah itu kayaknya seperti ini. Tangan Allah itu kayaknya seperti itu. Sama dengan bagaimana caranya Allah istiwa di atas arsh. Apakah Allah menempel di arsh sambil duduk berbaring? Itu jangan dibayangkan. Imani saja Allah istiwa dengan bentuk, dengan cara seperti keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana pastinya kita tidak tahu. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Kaifal istiwa?" Bagaimana sih Allah istiwa? Caranya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Maka beliau menjawab dengan empat kalimat dan kalimat empat kalimat ini adalah sebuah kaidah penting di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah, sifat Allah istiwa sudah diketahui artinya. Bukan sesuatu yang tidak diketahui, tapi diketahui maknanya. Diketahui maknanya. Apa maknanya? Allah di atas arsh. Dan ini adalah akidah berdasarkan lima bentuk dalil. Yang pertama dalil Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma ulama, sepakat ulama. Termasuk imam yang empat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Wa anna allaha ala arshihi fi sama'ihi. Bahwasanya Allah di atas arshnya di atas langitnya. Walaupun ada sebagian orang katanya mau mengikuti Imam Syafi'i. Justru mereka hanya mengikuti dalam fikihnya. Permasalahan yang lebih penting daripada fikih, mereka nggak ikuti, yaitu akidah beliau. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka pilih panutan yang lain. Selain daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat, dalil fitrah. Sudah fitrah manusia jamaah sekalian. Allah itu di atas. Ini fitrah. Kita kalau berdoa, hati kita mengarah ke atas. Tidak ada mengarah ke kiri dan ke kanan. Itu fitrah manusia. Yang kelima, akal sehat. Secara akal sehat, Allah yang maha tinggi, maka dia berada di atas segala sesuatu. Kalau dia di bawah, berarti rendah, bukan tinggi. Kalau yang maha tinggi, menurut akal sehat, yang namanya tinggi, berarti di atas. Bukan di bawah, bukan di kiri dan di kanan, tapi di atas. Iya. Maka diketahui maknanya. Kemudian kata beliau, al-kaifu majhulun. Tapi bagaimana caranya Allah istiwa itu tidak kita ketahui. Kenapa kita nggak tahu? Karena Allah tidak beritahukan. Kita mengimani Allah punya tangan, tapi bagaimana bentuknya tangan Allah kita nggak tahu. Cukup kita imani, tangan Allah pastilah sesuai keagungan dan kebesarannya. Makanya kata beliau, wal imanu bihi wajibun mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Sekedar nanya saja itu sudah bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Iya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, bagaimana sih tangan Allah? Bagaimana caranya Allah istiwa? Kata Imam Malik rahimahullah, itu pertanyaannya saja sudah bid'ah. Jadi jangan kita gambarkan bagaimana bentuk sifat Allah. Ini yang ketiga yang harus kita hindari. Yang keempat, tamsil. Yang harus kita hindari adalah tamsilun, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan Allah punya tangan, lalu ada sebagian orang mengatakan tangan Allah seperti tangannya fulan. Istiwanya Allah di atas ars seperti istiwanya fulan. Allah mendengar seperti mendengarnya fulan. Atau sebaliknya. Fulan dia samakan dengan Allah. Fulan dia katakan maha tahu maha mengerti hal yang gaib, maha melihat segala sesuatu. Dia sudah kasyaf dan seterusnya. Ini termasuk syirik di dalam nama-nama dan sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Inilah jemaah sekalian, penjelasan definisi Tauhidul Asma' wa Sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan menghindari empat penyimpangan ini. Melakukan tahrif, penyelewengan, taktil, peniadaan atau pengingkaran atau penghilangan. Melakukan takyif, yaitu menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah. Dan yang keempat, ini yang lebih parah, melakukan tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau makhluk yang diserupakan kepada Allah. Iya. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan walillahil asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ini terjemahan yang lebih tepat dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Karena susunan kalimat ini adalah taqdimul khabar. Mendahulukan al-khabar. Jadi susunan yang biasanya dalam bahasa Arab al-asmaul husna lillah. Sekarang dibalik. Lillahil asmaul husna. Kelihatannya maknanya sama saja. Tetapi ketika dibalik memiliki tambahan makna. Apa tambahannya? Kalau kita terjemahkan harus ada kata hanya. Artinya maknanya adalah al-hasr, pembatasan. Hanya Allah saja pemilik nama-nama yang maha indah. Maka Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala pemilik nama-nama yang maha indah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa kewajiban kita terhadap nama-namanya tersebut. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Inilah jemaah sekalian, kewajiban kita di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berdoa dengannya. Berdoa dengannya. Dan di sini juga penulis ingin mengajarkan kepada kita bagaimana tawassul yang benar. Dan ini termasuk alasan beliau menyebutkan ayat ini dalam kitab Tauhid untuk meluruskan orang-orang yang bertawasul dengan para wali baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu bukan tawasul yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa kepada Allah harus melalui perantara. Enggak pernah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Tidak membutuhkan perantara. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah yang terdapat dalam surat Ghafir ayat ke-60. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian." Innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah dan Rasulnya belum pernah memerintahkan manusia berdoalah kepada para nabi atau orang-orang saleh dan para wali nanti mereka teruskan doa kalian kepada Allah. Belum pernah dan tidak ada satu riwayat yang sahih sahabat mempraktikkan cara berdoa seperti itu. Tidak di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula setelah beliau wafat. Maka itu cara berdoa yang tidak benar. Apalagi kalau kenyataannya bukan berdoa kepada Allah. Tapi dia memang berdoa kepada orang soleh itu. Minta hajatnya kepada orang soleh. Jadi di sini ada dua bentuk mereka yang mereka sebut dengan tawasul. Pertama, mereka jadikan orang soleh itu sebagai perantara. Maksudnya berdoanya kepada orang soleh dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah. Yang kedua, yang kedua lebih parah. Mereka jadikan orang soleh itu sebagai yang mereka yakini bisa mengabulkan doa mereka, bukan Allah. Ini lebih parah lagi. Kedua-duanya tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena doa itu ibadah. Memalingkan doa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Maka itu termasuk kategori kesyirikan. Jadi itu bukan tawasul yang benar. Kalau begitu bagaimana tawasul yang benar? Inilah jemaah sekalian caranya. Allah perintahkan dalam ayat ini. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Berdoalah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Jadi kita sebut nama-nama Allah dalam doa kita, itulah namanya tawasul. Tawasul yang benar dan tawasul yang paling baik. Seperti kita mengatakan ya Hayu ya Qayyum bi astagithu. Subhanallah, doa singkat ini mengandung tawasul dengan nama dan sifat Allah. Ya Hayu ya Qayyum. Al Hayu dan Al Qayyum dua nama Allah birahmatika dengan sifat rahmatmu astagitsu aku memohon pertolongan bertawasul dengan dua nama Allah al hayyu dan al qayyum dan satu sifat Allah sifat rahmat dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Dan kata para ulama, hendaklah kita sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah seperti kita mau minta pengampunan, maka bacalah nama Allah Ya Gofur, Ya Rahman, Ya Rahim. Maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Baca itu. Jadi ini yang dimaksud dengan berdoa dengan nama-nama Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting bagi kita. Kalau begitu, wajib kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Kenapa wajib? Karena perlu berdoa. Menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana mungkin kita berdoa, tapi kita nggak tahu artinya. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, agar kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian. Mengapa Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah nama-namanya dan sifat-sifatnya yang begitu banyak? Agar dengan itu kita mengenalnya. Dengan mengenalnya, iman kita semakin kuat kepadanya. Iman kita semakin kokoh. Iya. Jadi, ini pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sampai-sampai para ulama telah menulis buku-buku khusus membahas tentang satu persatu secara detail nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Hafizahumullah taala. Yang beliau berjudul Fikhul Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna. Apa sudah dibahas di sini? belum dibahas. Ini bagus dipelajari satu persatu. Nama-nama Allah Azza wa Jalla. Beliau bahas secara detail satu persatu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam kita pelajari tentang nama-nama dan sifat Allah akan semakin kuat kecintaan kita kepadanya. Rasa takut kita kepadanya dan pengharapan kepadanya. Keikhlasan kita dan seterusnya akan menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Dan para ulama memberikan peringatan khusus terhadap orang-orang yang menganggap remeh menganggap remeh pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah. Subhanallah. Ini permasalahan akidah yang sangat mendasar, tapi ada sebagian orang yang memandang remeh. Menganggap itu nggak penting. Padahal itu adalah termasuk landasan keimanan. Iya. Bahkan orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya telah dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'an wa Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Jamaah sekalian, di dalam hadis ini banyak kesalahan dalam memahaminya. Kesalahan yang pertama, membatasi nama Allah hanya 99. Padahal maksud hadis ini bukan membatasi. Bukan membatasi. Iya. Para ulama mengatakan Nabi SAW tidak bermaksud membatasi. Karena terdapat riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan nama Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak, tidak boleh kita batasi. Kalau begitu, apa maksud Nabi SAW? Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Maknanya adalah seperti kalau kita mengatakan, saya punya uang satu juta untuk disedekahkan. Bukan berarti uang saya hanya satu juta. Itu tidak bermakna demikian. Sama dengan ini. Iya. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, menerjemahkan hadis ini dengan barang siapa menghafalnya. Barang siapa menghafalnya. Ini tidak tepat. Pernah saya temui orang, dia sudah hafal semua, 99. Tapi dia nggak ngerti maknanya. Tidak pula mengamalkan maknanya. Jadi makna hadis ini bukan sekedar dihafal. Kalau begitu apa maknanya? Para ulama mengatakan makna hadis ini mencakup tiga makna. Yang dimaksud dengan barang siapa melakukan ihsa, man ahsaha dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Terhadap sembilan-sembilan nama ini. Itu mencakup tiga makna. Yang pertama, mempelajarinya secara lafaz maupun makna. Ini yang pertama. Mempelajarinya. Mengetahui lafaz-lafaznya. Menghafalkannya. Dan mengerti maknanya. Ini yang pertama. Jadi, termasuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah, ada jaminan masuk surga. Yang kedua jemaah sekalian, yang dimaksud dengan hadis ini adalah Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa menggunakan nama-nama dan sifat Allah tersebut. Jadi bagaimana mungkin kalau kita nggak pelajari? Bagaimana kita bisa berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah kalau kita tidak mempelajarinya? Kemudian yang ketiga, mengamalkan maknanya atau konsekuensi yang terkandung di dalam di dalam maknanya tersebut. Ada sebagian orang mengamalkan dengan cara misalkan nama Allah Al-Qawi. Maka dia sebut Al-Qawi sebanyak-banyaknya. Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Artinya apa? Yang maha kuat. Tujuannya apa? Biar tangan kanannya sekali pukul langsung kuburan. Tangan kiri rumah sakit. Dia ingin jadi kuat. Cara begitu mengamalkan. Padahal jemaah sekalian, tidak ada cara pengamalan seperti itu. Tidak pula khasiatnya seperti itu yang pernah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti itu mengamalkannya. Bukan seperti itu cara mengamalkannya. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Amalkan konsekuensi yang terkandung di dalam maknanya. Contohnya, Allah memiliki nama As-Sami yang maha mendengarkan. Maka setiap kita berbicara, kita yakin dalam hati kita, Allah maha mampu mendengarkan ucapan kita. Bahkan ucapan hati sekalipun Allah maha mampu mendengarkan. Maka dari itu kita berhati-hati dalam berbicara. Nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Bagaimana cara mengamalkannya? kita yakin semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah, maka kita berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan apa yang Allah benci. Itu cara mengamalkannya jemaah sekalian. Jadi bukan dengan cara menyebutnya. Dan juga tidak ada dalam syariat menyebut satu nama Allah dijadikan sebagai zikir. Contohnya Allah, Allah, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu cara berzikir yang tidak benar. Berzikir itu ucapkan yang mengandung pujian, pengagungan atau pensucian kepada Allah. Seperti alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, itu namanya berzikir. Jadi bukan hanya menyebut satu lafaz nama Allah itu saja. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dalam hadis ini, tiga makna. Mempelajari maknanya dan dan lafaznya, kemudian berdoa dengannya kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa, yaitu melakukan tiga hal ini, maka dia akan masuk surga. Kesalahan yang berikutnya jemaah sekalian, terhadap hadis ini, ada sebagian orang, mereka ambil sebuah hadis yang do'if, riwayat yang lemah. Dalam riwayat hadis itu, terdapat penetapan 99 nama Allah. Padahal hadisnya lemah. Dan itulah jemaah sekalian yang tercetak pada sebagian mushaf Al-Quran di halaman pertama. Di halaman sampul. Mungkin jemaah pernah lihat mushaf Al-Quran di halaman sampulnya di dalam, begitu pula di akhir ada nama-nama Allah. Begitu pula dalam kaligrafi. Dan juga sebagian orang membuat jadi nasyid maka penetapan 99 nama Allah dengan susunan ini berdasarkan hadis yang doif. Sehingga di dalam penetapan nama-nama tersebut ada sebagian yang tidak ada hadis sohinya sama sekali. Walaupun kebanyakannya, kebanyakan dalam 99 nama yang mereka sebarkan itu, kebanyakannya benar. Kenapa? Karena ada dalil sohih yang mendukungnya. Tapi ada sebagian yang tidak. Contohnya, di situ ada nama Allah Al-Muntaqim. Padahal itu bukan nama Allah. Nanti bisa dilihat ada Al-Muntaqim, itu bukan nama Allah, tapi ditetapkan sebagai nama Allah berdasarkan hadis yang lemah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah mengatakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam penetapan nama-namanya tersebut sayujazawna makanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, potongan kalimat ini masih cukup panjang penjelasannya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, penetapan sifat 20. Pembatasan sifat 20 ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun itu yang kenyataannya kita pelajari dari kecil. Jemaah sekalian, poin penting dalam mengimani nama-nama Allah, setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Beda dengan nama makhluk. Namanya bagus, tapi orangnya tidak mencerminkan namanya. Namanya Masya Allah Muhammad. Tapi kelakuannya tidak seperti Muhammad. Jadi dia memiliki nama, tapi tidak memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Nah jemaah sekalian, jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Allah memiliki satu nama dan memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Artinya yang maha penyayang. Maka Allah punya sifat kasih sayang. Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha mendengar, maka Allah punya sifat mendengar. Itu sifat perbuatan Allah atau zat Allah. Jadi sifat itu pun terbagi dua. Disebut sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Yang pertama sifat zatiyah. Artinya sifat Allah yang tidak pernah terpisah darinya. Seperti Allah Maha Penyayang. Allah Maha Mendengar. Tidak pernah terpisah dari Allah. Yang kedua sifat fi'liyah. Perbuatan Allah. Seperti Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Itu perbuatan Allah. Kemudian sifat zatiyah juga termasuk Allah mengabarkan kepada kita dia memiliki tangan. Ini disebut sifat zat Allah. Kalau pada makhluk disebut anggota tubuh. Tapi pada Allah jangan kita katakan anggota tubuh itu sifat Allah. Namanya sifat zatiyah, zat Allah. Artinya sifat Allah luas. Dan setiap nama mengandung sifatnya. Nah jadi jemaah sekalian, seandainya Allah cuma punya nama 99 saja, maka minimalnya Allah punya 99 sifat. Tapi kan kita sudah bahas tadi, hadis tersebut bukan bermakna membatasi nama Allah 99 saja. Jadi, kalau seandainya Allah punya 99 nama, itu angkanya sudah jauh daripada 20. Maka pembatasan sifat-sifat Allah hanya ada 20 ini menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah dan menyelisihi sifat-sifat Allah yang terkandung dalam setiap nama-namanya tersebut. Iya. Ini diantara yang perlu dikritisi tentang penetapan sifat 20. Yang jelas, tidak ada di masa Nabi SAW dan para sahabat menetapkan dan membatasi sifat Allah hanya ada 20 tersebut. Iya, wallahu alam. Silakan Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi Ustaz menjelaskan bahwa kalau bertawasul tidak melalui perantara. Artinya langsung dengan menyebut eh, doa-doa uh, ada di situ uh, eh, asma Allah Uh, di TV itu Ustaz, di trans itu ada pengobatan ru'yah. Bukankah itu doa-doa yang melalui perantara? Bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya jelaskan, itu adalah salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan. Namun semua bentuk tawasul itu yang dibolehkan dalam syariat bukan hanya satu itu, semuanya ada tiga. Itu yang pertama. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang terbaik. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut amal soleh kita. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Doa dalam Al-Qur'an, wahai Rabb kami, kami telah beriman. Jadi sebelum berdoa, mereka Orang-orang soleh dulu mengatakan, Wahai Rob kami, kami telah beriman. Ini kan bukan doa. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Fagfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Barulah mereka berdoa, maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Seperti juga kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, ya kan? Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh mereka maka Allah mengabulkan doa mereka. Jadi ini tawasul yang benar. Yang kedua, menyebut amal soleh kita dalam doa kita. Yang ketiga adalah meminta doa orang yang soleh. Ini juga termasuk tawasul yang benar dengan memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama itu orang soleh beneran, bukan dukun. Ya. Karena ada orang datang kepada dukun, katanya minta doa orang soleh, padahal dukun. Yang kedua, orang itu masih hidup. Makanya jemaah sekalian, banyak kita baca hadis para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup, mereka minta didoakan. Tapi tidak ada satu hadis pun mereka datang di kuburan atau setelah Nabi SAW wafat, mereka masih jadikan beliau sebagai perantara. Tidak ada. Justru yang ada di dalam riwayat Bukhari ketika terjadi masa pecel-klik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat datang ke paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muthalib minta didoakan. Kenapa mereka tidak ke kuburan Nabi? Datangnya kepada Al-Abbas karena Al-Abbas masih hidup. Nabi SAW sudah wafat. Ini syarat yang kedua, masih hidup. Syarat yang ketiga, kita bisa berkomunikasi dengannya secara normal. Maksudnya jemaah sekalian, kita terhadap orang soleh ini, kita sampaikan, tolong doakan saya. Pak Kiai tolong doakan saya. Ini masih menjomblo terus misalkan. Ya. Mau nikah lagi yang kedua, belum dapat-dapat. Tolong doakan saya. Ini boleh. Tapi dengan syarat yang ketiga, kita sampaikan kepadanya. Jadi bukan seperti kita berdoa kepada Allah, kita nggak melihat Allah. Tapi kita yakin Allah Maha melihat kita dan mendengarkan doa kita. Jangan kita perlakukan orang yang soleh itu seperti itu. Entah dia ada di mana, lalu kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya, meminta kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Disampaikan secara langsung atau melalui sebuah alat komunikasi. Iya. Jangan kita perlakukan dia seperti Allah. Jadi itu cara tawasul yang dibolehkan. Semuanya ada tiga. Iya. Nah jemaah sekalian, ada pun rukyah, dia lebih daripada tawasul. Minta rukyah lebih daripada tawasul. Betul. Dal kalau kita minta rukyah orang, kalau kita minta rukyah orang, itu juga mengandung tawasul. Kenapa? Karena dalam rukyah itu mengandung doa. Dia akan mendoakan kita. Tetapi dalam rukyah itu, itu lebih daripada tawasul. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam rukyah bukan hanya doa. Ada juga bacaan-bacaan Al-Quran. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, minta didoakan boleh, tapi minta rukyah tercelah. Dan ini sudah kita bahas di bab yang ketiga. Nanti jemaah sekalian bisa lihat lagi hadisnya di bab yang ketiga, hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. hadis yang cukup panjang. Nah, di akhir hadis itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sifat mereka yang pertama adalah la yastarkun. Mereka tidak minta dirukyah. Tidak pernah minta dirukyah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita minta rukyah, sedikit banyak ada dalam diri kita ketergantungan hati terhadap orang yang merukyah kita. Iya atau mengantarkan kepada ketergantungan hati kepadanya sehingga berkurang ketergantungan kepada Allah. Makanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Minta rukyah yang sesuai syariat. Iya. Dan orangnya terancam tidak akan masuk surga tanpa hisap. Bukan pula bermakna dia masuk neraka tidak. Cuman dia akan kalau dia masuk surga dia harus melalui hisap. Iya. Jadi minta rukyah itu tercelah. Kalau begitu gimana solusinya kalau kita sakit? Rukyah diri kita sendiri. Rukyah diri kita sendiri. Kemudian, kalau ada orang yang mau merukyah kita tanpa kita meminta, juga tidak masalah. Dan kita, kalau lihat saudara kita sakit, sangat baik. Kita rukyah dia. Dan bahkan gak perlu minta izin. Langsung aja. Cuman bacakan saja. Gak harus minta izin. Bacakan rukyah untuknya supaya dia sembuh dengan izin Allah. Iya. Tapi yang tercela adalah minta rukyah. Iya. Karena mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat lagi pembahasan bab yang ketiga. Iya. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, saya tidak tahu persis apakah ini hadis atau ayat Quran. Tapi saya pernah membaca uh, eh, takhallaqu bi akhlaqillah itu apakah eh, kira-kira pengertiannya seperti apa? Apakah itu terkait dengan dengan Asmaul Husna yang kita satu-satunya jalan kita mengenal Allah adalah dengan dengan memahami dan menghayati dari Asmaul Husna. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Bapak tanyakan tentang lafaz takhallaqu bi akhlaqillah berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Bersifatlah kamu seperti sifat Allah. Nah, jemaah sekalian, saya belum pernah mendengarkan hadis tentang ini. Belum pernah saya dengarkan. Adapun dari segi makna, bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa makna yang salah. Kalau makna artinya kita bisa memiliki sifat seperti sifat Allah, tentu itu batil. Tentu maknanya menjadi tidak benar, enggak mungkin. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini enggak mungkin kita bisa bersifat seperti sifat-sifat Allah. Bahkan itu adalah kesyirikan kalau kita meyakini demikian. Iya bisa juga dibawa kepada makna kita meneladani sifat-sifat Allah. Tapi ini pun ini boleh tapi nggak mutlak. Ada yang bisa kita teladani, ada yang nggak bisa sama sekali. Contohnya apa? Allah punya sifat kasih sayang. Kita pun bersifat kasih sayang. Allah punya sifat pemaaf. Kita pun seharusnya pemaaf. Tapi jemaah sekalian, Allah punya sifat sombong. Kita nggak boleh bersifat sombong. Jadi nggak mutlak. Ada yang kita boleh meneladaninya, ada yang tidak boleh sama sekali. Dan sifat sombong bagi Allah itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Jadi nggak semuanya kemuliaan bagi Allah lalu bagi kita juga kemuliaan. Contohnya sombong. Allah memiliki sifat sombong. Itu kemuliaan bagi Allah, bukan kehinaan. Kalau kita memiliki sifat itu, maka kita tercela dan menjadi hina. Iya. Sebaliknya, ada sifat kita yang baik, bagus, normal. Tapi bagi Allah itu tercela. Contohnya apa jemaah sekalian? Kita tidur manusia itu tidur. Itu perbuatan kita. Kalau orang nggak tidur-tidur, nggak normal. Tapi Allah tidak tidur. Kalau Allah kita katakan tidur, berarti kita menghina Allah. Nah ini. Jadi, ini tidak, dari segi makna, tidak berlaku mutlak. Iya. Harus diberikan perincian, wallahu alam. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. InsyaAllah bab ini masih ada lanjutannya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami akidah secara benar dan mengamalkannya dalam hidup kita.